Bismillah, Alhamdulillah, amma Ba'ad. Ayuh lihwah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, jama'at taksir. Ini merupakan pembagian ketiga dari macam-macam jama'at. Yang pertama, jama'ul mudhakkar salim, jama'ul mu'annath salim, dan jama'at taksir. Jama'at taksir huwa mata taghayyara an surati mufradihi Jamak taksir adalah jamak yang telah berubah dari bentuk mufrodnya. Ini juga bisa dikatakan jamak tidak beraturan. Dikarenakan dua jamak yang telah berlalu, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak manat salim, keduanya adalah jamak beraturan. Adapun jamak mudzakkar salim adalah pada mufrodnya menambah huruf wawu dan nun atau ya dan nun. Kemudian pada jamak mu'anat salim adalah menambah alif dan ta pada mufradnya. Adapun jamak taksir, maka untuk membuatnya tidak ada rumus dan tidak ada patokannya, yaitu tidak beraturan. Contohnya, waladun menjadi auladun. Baitun menjadi buyutun. Rojulun menjadi rijalun. Daftarun menjadi dafatiru. Rasulun, rusulun. Masjidun, masajidu. Contoh-contoh yang Anda sebutkan tidak beraturan dan telah berubah dari bentuk mufrodnya. Coba diperhatikan kata waladun menjadi auladun seorang anak lelaki. Auladun, anak-anak lelaki. Baitun, satu rumah. Buyutun, rumah-rumah. Rojulun, lelaki. Seorang lelaki dewasa. Rijalun, para lelaki. Daftarun, satu buku tulis. Dafatiru, buku-buku tulis. Rasulun, seorang Rasul, Rusulun, para Rasul, Masjidun, satu masjid, masajidu, masjid-masjid. Kemudian, bagaimana untuk mengetahui bahwasanya kata tersebut ada jamak taksir? Maka mu'alif di sini menyebutkan, wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis wa kasratil ittila'i wal qira'ah diketahui bahwa kata itu adalah jamak taksir adalah dengan merujuk kitab atau dengan merujuk kamus-kamus. Dan banyak menelaah dan juga membaca. Ini cara kita mengetahui jamak taksir, yaitu banyak-banyak kita merujuk kepada kamus dan juga menelaah dan membaca. Maka dengan ketiga cara tersebut, kita akan memperoleh eh, kata-kata atau mengetahui kata-kata bahwasanya itu adalah jamak taksir. al amfilah contoh-contoh. Roksun, kepala. Ru'usun, kepala-kepala. Rijulun, kaki. Arjulun, kaki-kaki. Ainun, mata. A'yunun, mata-mata. Batunun, perut, butunun, perut-perut. Kitabun, kitab, kutubun, kitab-kitab. Asadun, singa, usudun, singa-singa. Yaumun, hari, satu hari atau sehari. Ayamun, beberapa hari. Syahrun, sebulan. Ashurun, beberapa bulan. Wajhun, wajah, wujuhun, wajah-wajah. Ini contoh-contoh jamak taksir. Kemudian khulasoh aksamil ismi, ringkasan pembagian isim. Telah berlalu bahwasanya isim terbagi menjadi tiga, mufrad atau tunggal, musanna menunjukkan dua, dan jamak menunjukkan lebih dari dua. Contohnya, kafirun. Ini bentuknya mufrad. Kafironi atau kafiro ini, ini musanna yaitu dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun. Ingat, untuk musanna pada akhirnya selalu dikasroh. Selalu dikasroh. Kemudian jamak menjadi kafiruna atau kafirina, yaitu jamak mudhakar salim. Munafiqun menjadi munafiqani, munafiqaini. Ini bentuk musanna. Adapun jamaknya yaitu jamak mudhakar salim munafiquna, munafiqina. Solihatun mufrad atau tunggal. Musanna menjadi solihatani solihataini. Menambah alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian jamak Manaf salim dengan menambah alif dan tak pada mufradnya. Solihatun. Kemudian sobirotun. Musanna menjadi sobirotani atau sobirotaini. Jamak Manaf salim menjadi sobirotun. Daftarun menjadi daftaroni daftaroini. Kemudian jamak taksirnya menjadi dafatiru. Dikarenakan daftarun tidak bisa eh, dijadikan jamak mu'anaf salim ataupun jamak mu'zakar salim. Kemudian waladun menjadi waladani waladaini. Ini isim musanna. Kemudian jamak taksirnya adalah auladun. Auladun. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada uh, pertemuan kali ini. Adapun tamrin dikerjakan yaitu ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyati. Jadikan kata-kata berikut ini menjadi jamak yang sesuai. Jamak yang sesuai. Apakah jamak mudzakkar salim jamak mu'anas salim atau jamak taksir. Contohnya, anak contohkan satu di sini, muhassinatun. Ya, maka muhassinatun ini tidak bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Tidak pula bisa menjadi jamak taksir. Maka yang cocok untuk muhassinatun adalah muhassinatun. Ini anak berikan satu contoh. Kemudian yang lain, kata-kata yang lain dikerjakan maka adun bangku. Babun, pintu. Nasirun, yang menolong. so imun yang berpuasa. so imatun seorang wanita yang berpuasa. Mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahidatun, seorang wanita yang bersungguh-sungguh. Kursiyun, kursi. Kolamun, pena. Fasikun, orang yang fasik. Nahrun, siang. Nah,